Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Likodoi hajatina dirido illahi ta'ala wa ala kulli niatin soliha Wa ala manawa as-salafu soleh wa li khadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته ثم إلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والخلفاء الراشدين والأئمة المستعدين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وعلي كل وأصحاب كل وأتباع كل وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما تنازل بينهما إلى يوم الدين Suma illa arwafi sairil awliya'i tis'ah wa sairil awliya'i fil arabi wal ajam khususon Sultanal il Arifin syaghi abdil Qadir Jilani. Suma ila jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat mimah syarikil arti wa maghribiyah bardia wa bakhriya khususon abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa khususon jami'i muassisi jami'ati nafdotil ulama' wa jami'i muassisi Masjid Agung Jami' Bangil wa jami'i ahli koryati Bangil wa man kaulaha Hadirin, hadirat, mustamiin, mustamiat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Hadratal muhtaramin Para sesepuh lan bini sepuh Bapak-bapak ibu-ibu, hadirin, hadirat, mustamiin, mustamiat, sedaya ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sami-sami di berbagai kesempatan berusaha sekuat tenaga selalu dan senantiasa ningkataken mutu kualitas iman lan takwa. pun seluruh waktu dan umur seluruh kesempatan urip enten di alam dunia kita reflekaken kita aplikasikan lan kita wujudaken ketaatan, ketundukan dan kepatuhan menjalankan sedaya perintah-perintahipun Gusti Allah. Ngedoi lan ninggalaken sedaya larangan-laranganipun. Dengan demikian Kulo kali panjenengan sedoyo pasti uripipun penuh dengan barokah. Allah Subhanahu wa taala sampun janji wonten surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna aghlal qura amanu wat la fatakna alaihim barakatim minas sama'i wal ard Gusti Allah nurunaken barokah-barokah saking langit ngedalaken barokah-barokah saking bumi dipun paringaken dumateng masyarakat sing penduduke padha iman dan bertakwa. Akhiripun masyarakat yang penduduknya sama iman dan bertakwa uripe penuh dengan barokah, penuh dengan rahmat lan nikmat. Lah wong sing kaya ngeten niki uripe berbahagia wonten ing alam dunya, berbahagia wonten ing alam akhirat. Lan ing ngrika dipun lebetaken dhateng swarga. Jadi bondone sangune keselamatan dunia lan akhirat niku nomor tunggal adalah keimanan lajeng ingkang kaping kali adalah ketakwaan keimanan yang berkualitas ketakwaan yang berkualitas menikolah yang bisa menjadikan seseorang selamat dunyoni lan akhirati. Karena niku kula kali panjenengan sedaya mboten enten male urip enten di alam dunya waktu dan umur kita wonten ing alam dunya menika mari kita isi dengan merefleksikan mengaplikasikan dan mewujudkan ketaatan, ketunduan, dan kepatuan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika adalah meningkatkan kualitas iman dan takwa. Muga-muga kula kali panjenengan sedaya dipun dadosaken dening Gusti Allah menjadi orang-orang yang berkualitas keimanan dan ketakwaan. Sehingga kula kali panjenengan sedaya menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Para bapak, para ibu ingkang kaula muliakan. Kewajibanipun tiang urip enten di alam dunia niku namung setunggal. Niki penting. Sering kula aturaken kangge pengeling Urip enten di alam dunia niki namung setunggal kewajibanipun. Inggih menika adalah beribadah. Menika informasi saking Allah Subhanahu wa taala wonten surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dirasipun Gusti Allah aku gak dadekno jin lan menungso. Ora tak dadekno jin lan menungso. Illa liya'budun kejaba supaya padha ibadah marang insun. Wonten surat Al-Baqarah ayat selikur. Gusti Allah sampun dawu. Ya ayuhan nas U'budu rabbakumul ladhi khalaqakum Walladhina min qablikum La'allakum tattaqun Ya ayuhan nas, eh sekabehane menungso. Ubudu ibadao sirokabe, Nyembao sirokabe. kabeh. Allazi khalaqakum walladzina min qablikum nang Gusti Allah sing dadekno sira kabeh. Jadi sirokabe diperintah untuk beribadah kepada Allah. Lah tujuannya ibadah target yang harus diperoleh dalam rangka untuk beribadah adalah la'allakum tatakun supaya cek dadi wong takwa. Jadi ibadah orang enten di alam dunia, kados dini salat, kados dini zakat, kados dini siam, kados dini ibadah haji. Sedaya kalau wau adalah untuk memperoleh menjadi orang-orang yang bertakwa. Kula kali panjenengan sedaya ngaji Rawo sonten menika. Wonten ing masjid Kula kali panjenengan sedaya berumah tangga yang menjadi sang suami nyambut gawe bubal isuk koro Ibu-ibu ngeramut merumat anak anak eh masa nyediakno buka nyediakno sahur umba umba sedaya kalau wau adalah melaksanakan kewajiban itu adalah beribadah ya teman-teman sebuah kalau wau dalam rangka untuk memperoleh menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi saat saat oh itu adalah beribadah. Inna solati saat temenu sholat kula ya, wa nusuki lan ibadah kula ya, wa makhyaya oh kula ya, wa mamati mati kula lillahi rabbil alamin hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting para bapak, para ibu. Jadi kula kalau dengan bahwa tak suwe orang akan di alam dunia. Menikah adalah beribadah. Lah ibadah ini tujuannya target yang akan diterima adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Mangkane sangu sing paling bagus bekal kanggo perjalanan orang di alam dunia lan bekal kanggo perjalanan orang ono di akhirat sing paling bagus yang bisa menyelamatkan manusia dunia dan akhirat inggih menika adalah takwa. Gusti Allah sampun jelasaken wonten surat Al-Baqarah ayat 196. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab wa tazawwadu golek sangu sira kanggo perjalanan urip ana di alam dunya lan kanggo perjalanan urip ana di akhirat fa inna khairaz zati at-taqwa api-apike sangu yaiku adalah takwa. Para bapak, para ibu, kan kaulah muliakan. Lah kula kalau panjenengan sedawa diperintah poso sak wulan ing dalam bulan Ramadan niku sejatine dalam rangka untuk memperoleh ketakwaan. Gusti Allah takon dawuh wonten surat Al-Baqarah ayat telu. Ya ayyuhalladzina amanu Eh tanpa padha iman iman kabeh Kutiba alaikumusiam sira kabeh wajib puasa ing dalam bulan Ramadan Kama kutiba alal ladina min qablikum itu e poso padha karo kewajiban sing diwajibno marang umat-umat sadurunge sira kabeh. Tujuane la'allakum tattaqun supaya sira kabeh dadi wong takwa. Jadi pada bulan Ramadan ini saat temene kendaraan untuk mengantarkan manusia menjadi orang-orang yang bertakwa. Niki penting. Jadi Bapak ini bukan namun sekedar nyegah mangan, nyegah ngombe. Bukan namun sekedar niku. Tapi inti hakikat ulang mbok sampean dikengken poso untuk menikah dalam rangka menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Lawan takwa ini orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ndek kota ini makhluk sing jenenge menungso sing paling dimulyakno dening Gusti Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Wonten surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kula kalau panjenengan sedaya ini punya peluang dan kesempatan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah ingin menikah menjadi orang yang bertakwa. Nah syarat mutlake untuk menjadi orang-orang yang bertakwa yaitu nurut dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk melaksanakan siam. melaksanakan poso. Para bapak, para ibu ingkang kawula mulyakaken. Ciri-cirine yang takwa kula kalau panjenengan sedaya kok semerat. Sapa sing yang sing takwa niku? Orang yang benar-benar bertakwa pasti dan pasti akan menampilkan perbuatan-perbuatan sing sae. Pasti akan memunculkan perbuatan-perbuatan sing sae. yang dilakukan, kesolehan yang dilakukan itu indikator tondo tandane wong sing imani lantak wai sempurna omongane api perbuatane api kebaikan kesolehan yang telah dilakukan itu adalah ciri dan tanda orang-orang yang soleh, orang yang bertakwa. Termasuk Dadi wong leman lan dermawan ahli sodaka berjiwa kasih dan kasa sayang niki adalah tanda-tanda bukti menjadi orang-orang yang bertakwa. Wonten surat Al-Baqarah sing awal. Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Menginfakkan sebagian harta bendanya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nyinfakaken, nodakoakan, laman dan dermawan. Niki adalah tanda-tanda cirine wong sing takwa. Wonten surat Al-Baqarah ayat 177 wa atal mala ala hubbihi zawil kurba wal yatama wal masakina wabnas sabil wasailina wa firriqab wong sing takuan niki ada kesadaran enten kesadaran bola-bola yang disayangi yang dicintai akan dikeluarkan, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, disantunkan kepada anak-anak yatim, diberikan kepada fakir dan miskin, diberikan kepada orang-orang yang kehabisan bekal di tengah perjalanan. Intine leman dan dermawan. Niki ini wong sing takwa. Wonten surat Ali Imran ayat 133. Sing diarani wong sing takwa niku cirine alladzina yunfikuna bis sarra'i wadh-dharra. Ciri-cirine wong sing takwa niku adalah menginfakkan boleh baik dunyane niku wau kata utawa titik niku tetap berjiwa dermawan dan roman. Para bapak, para ibu ingkang kawula muliaken. Lah kamu ku asline membentuk manusia menjadi orang-orang yang dermawan dan roman. Jenengan tingali tiang tapa niku wau sedulur tanpa perbedaan. Apa itu pejabat, apa itu ustadz, apa itu kiai atau priai super mawon sing poto gak mangan mulai teko subuh sampai maghrib sama-sama merasakan pahit getiru wong ngelak lan wong luwi Lo niki saat temene dodo wong sing soge soge Oh ini lek ngono perasaane wong melarat. Oh ini perasaane wong gak mangan. Ini lek ngono perasaane wong fakir miskin. Rasane gak mangan mok rawas jam mulai teko subuh sampai manggerup. Rasane pahit getir keroncongan. Akhirnya wong suge-suge merasa ibadah merasa simpati dan kasih sayang kepada fakir dan miskin. Maka puasa membentuk manusia berjiwa kasih sayang, berjiwa simpati kepada orang-orang yang taraf kehidupannya menengah ke bawah. Para bapak, para ibu, yang kaulah muliakan. Enten eh, tiang jaler sowan dumateng Kanjeng Nabi. Matur. Ya Rasul ayul sodakoti Abdalu, Kanjeng Nabi sodako sing paling utama niku kaya napa? Soda kau paling utama niku noto napa bukan dengan Nabi anta sedekah wa anta sahihun harizun soda kau paling utama yaiku kau awakmu kau sehat wal afiat lan duwe arep-arep kepingin dadi wong sugih wedi melarat lan awamu seneng karo donya iku awamu kok sodako, api-apike sodako. Jadi api-apike sodako niku awak waras awak duwe perasaan kepingin dadi wong sugih wedi dadi wong melarat langsung meneng kali donya jenengan ngetokno sodako niku sodako sing paling utama Napa sebabnya kok iso diarani sodako sing paling utama? Sebab awake wedi dadi wong melarat, apret akhire ngetokno sodako. Arep-arep kepingin dadi wong sugih, dadi kuwatir lek ditokno sedekah kuatir melarat. Terus awake seneng karo donya. Lho kok ngetokno sedekah niki beratnya luar biasa. Lho kok gelem ngetokno sedekah niki api api ing sedekah. Para bapak, para ibu ingkang kawula mulyakaken, Lah sobat niki nun sewu mawon mboten tambah titik. Uang sing ngetokno dosa sedekah diparingaken dhateng masjid, disampunaken dhateng fakir miskin, diparingaken dhateng anak-anak yatim. Dosa pun ditokno niku mboten tambah titik tapi tambah kata, tambah kata, tambah kata. Niki boten mlebu akal niki, boten mlebu akal. Lah wong beta betano kok tambah akeh, ora tambah titik hari ini. Gak masuk akal. Tapi pacet kaya ngoten. Sampeyan tingali survei membuktikan tidak ada orang yang jatuh bangkrut disebabkan karena banyaknya sodako. Justru wong sing ahli sodaka pada suku pada tata donyani. Tirose dengan Nabi manakoso maluk min sodakoti. Dosa itu ora kurang sebab sodako. Niki informasi itu teko kanjeng Nabi. Gusti Allah tatut bawa wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dadi napa mawon sing ditakna pasti Gusti Allah akan memberikan ganti. Loh. Napa mawon sing ditakna pasti Gusti Allah akan memberikan ganti. Ate gantine niku nun mawon Dirgi diganti toto atus. Lho ya napa ini Gusti Allah memberikan gambaran orang-orang yang bersodako, orang-orang yang menginfakkan harta bendanya iku padha karo nambah biji siji. Kaya ngandung biji biji Biji-bijian satu. Lah satu biji itu menumbuhkan nyotolake wit-witan sing pange pitu. Kaya jagung, setunggal biji jagung ditambah mungkin cukup Cukule pinten? Mboten setunggal. Mungkin kali, mungkin tiga. Setunggal pan niku niku uwal setunggal atuh, Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap cabang, setiap epang iku uwa pitung atus. Tapi betong atas ping pitu. Betong nggih betong atas go pitung atas. Satu ping pitu dadi betong atus. Niki gara-gara nandur setunggal biji. Niku gambarane wong sodako. Jenengan gak ada wit-witan. Seri, semerat seri ya. Sampeyan tandur setunggal mawon niki cocok wit-witan seri. Mpun pake pinten niku. Lah setunggal pan niku wae pinten. Beratus-ratus kuah. Lho niku musiman mantun telas mari ngoten uwa maneh. Mantun telas uwa maneh. Terus menerus niku lho wong sedekah. jadi wong sedekah niku mari duit setunggal atus ewu pasti di belakang hari akan diganti 700 700 ribu 700 juta 700 pun sak sibuk. Ini pasti dan pasti lho niki para bapak para ibu kang kawula muliakan jadi ini penting pemahaman menjadi keyakinan jadi kalau kalau panjenengan sedaya yakin dan yakin orang yang bersodako tidak semakin sedikit donyone tapi semakin banyak harta bendanya. Ini penting. Para bapak, para ibu kau lomul yakin Lah hikmah daripada sodako, hikmah saking sodako dibalik anjuran sodako, sodako niku saged ndadosaken bebate sangka neraka. Dadi wong sing sedekah itu mboten bakal mlebu nang neraka. Pasti dan pasti akan dijamin masuk surga. dirasakan kanjeng Nabi tasodaku. Fa inna sodakota fika kukut minan nar tasodaku sodako siro kabeh fa inna sodako moko sak temene sodako iku fika kukup bisa menjadi pembebas siro kabeh minan nari saking neroko tapi sodako itu dibebaskan dari api neraka Nggih, niki penting. Lantas sodaka menikah dihindarkan dari mati elek, mati su'ul khotimah. Dirasakan dengan Nabi, inna sodakota tadfa'u anmi tatisu saat menit sodakota ikutat bau menolak dan menghindarkan tati su dari mati yang jelek ku mati suul khotimah wong sing ahli dijamin mati nih husnul khotimah lan yang ahli sedekah niku dijamin dihindarkan dari bencana dan musibah. Jadi waktu ahli sodako menikah diparingin keselamatan. Bukan bakal kena coba bencana dan musibah. Umpamane kena bencana musibah itu mengangkat derajat dan keimanan. Dirasakan dengan Nabi wa inna sodakota tarujul bara. Sodako niku saged nolak balak. Nggih. Niki enten cerita. Girang gitu. Nen. Enten cerita. Enten tiang rumah tangga. Bapak dan ibu. Suami istri. Gadai wit-witan gede. Enten di sandingi. Lah wit-witan sing gedhe niku enten susuane manuk. Lah manuk sing nggawa susuan enten dek wit-witan iki kebetulan mana? Bobo seorang istri niku njaluk kaya manuk sing enten dek dukun susuan enten dhek wit-witan gedhe njaluk didonaken. Ngongkon bapake Pak, tolong Pak, sampai cukup. Akhirnya dia cukup. Anak-anak manuk niku kau. Put, enten di oma. Sing jenenge babone manuk. Mbone manuk. Niki wadul dumateng Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman niku nabi sing saged bahasa macem-macem termasuk bahasa kewan. Diwaduli kali manuk. Nabi Sulaiman kula nabi tolong Sampai seneni wong sing joko anak-anak kulo sing enten dedukur susuan niku aku. Akhirnya Nabi Sulaiman manggil dumateng bapak tiang jaler niku aku. Wis sepisan iki wis. Ojo pisan-pisan baleni maneh. Joko anak manuk. Nggih. Wis oleh pirang-pirang wulan dadakne joko maneh. polae dikongkon karo ibuke karo bojone dicukur anake manuk niku wau maringa ten babone manuk niku wau wadul malu dumateng Nabi Sulaiman ya napa Nabi Sulaiman manuke anak-anak kula dicukur kale niku wau berarti panjenengan niku wau goro iku lho tiange tirose boten ansal kok balik malih Langsung mawon. Nabi Sulaiman nyeluk mateng setan jagat wetan jagat kulon. Setan loro sing teko jagat wetan jagat kulon iku diceluk. Wis menengo ana dikwit witan kene. Lek ana wong munggah njoko manut langsung wis cekelen untalo nang jagat wetan jagat kulon. Wis iku pesenku, saiki jogon wit-witan iki. Bur, oleh pirang-pirang dino nih tiang jalur niku wau njopo maneh. Sadurunge meneh niku dadane ana uang miskin niku jalur nyuwun dumateng wong wedok sebagai bojone niku wau. Dikandhakaken, Pak, ana wong jalur Pak. Oh ya kayak ono to, kayak ono. Aku gak duwe apa-apa. Lah apa sing tak kekno? Akhirnya tiang jalan ini wah cepet-cepet langsung gowok barang dikekno dumateng tiang sing jaluk nih wau. Mantem ngekei berarti sodako. Mari iki dumateng tiang sing jaluk budal munggah mendukur. Jokok manuk. Lah setane meneng mawon sotane akhirnya bareng manuk berhasil dicukup babone waduh dumateng Nabi Sulaiman ya mau Nabi Sulaiman manuwe anak-anak kula kok dicukup mana langsung Nabi Sulaiman manggil dumateng setan luru Ya eh, setan kok menengahe ana uang munggah pendukur Joko Mano kon kok menengahi Nabi Sulaiman tadi sepuro nggih enten malaikat loro kula niki diuncalaken teng jagat wetan sing kanca kula diuncalaken teng jagat kulon dadi kula boten kaget kula nyekel kalau tiang jalan niku wong enten tiang malaikat langsung gawa kula nguncalaken jagat wetan jagat kulon Napa sebabnya Ngeten ceritane tiang niku wau dadane sodako dumateng tiang miskin. Nggih sebab sodako iki akhirnya bencana musibah dan malapetaka tertolak. Jadi kula malih ini sing kuwalat diuncalaken kalian malaikat kalih jagat wetan jagat kulon lah. Niki para bapak, para ibu ingkang muliakan mulyaken, dadi annas sadaqata taruddul balak. Sak temene sedekah bisa menolak bencana dan musibah. Muga-muga kula kalih panjenengan sedaya dipun dadosaken tiyang sing ahli sedekah dan sedekah diterima kali Allah Subhanahu wa taala sehingga kula kali panjenengan sedaya dados tiyang ingkang selamat dunia sampai alam akhirat. Mekaten ingkang saged kawula aturake muga-muga keterangan iki dados ilmu sing manfaat lan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh